Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Al-Qawaidul Fiqhiyah yang diambil dari kitab Al-Qawaid wal Usul Jami'ah karya Al-Imam sadi rahimatullah alaih yang diberikan tatatan kaki oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau di sini Qala ta'ala lamma dzakara tahayyula Yusuf sallallahu alaihi wasallam li baqa'i akhihi 'inda. Ini masih sambungan berkaitan masalah apa kemarin? Masalah kalau ada orang ngasih hadiah dalam keadaan ngasihnya itu bukan karena keinginan dia sendiri tapi karena malu, punya rasa malu, sungkan, segan, jangan diterima. Karena dia sebenarnya cuma karena sungkan saja ngasihnya itu, bukan karena keinginan dia untuk mengasihkannya. Paham ya? Nah, oleh karena itu justru nah jangan diterima atau kalaupun diterima digantikan ganti ruginya berapa harga hadiah tersebut. Nah, seperti itu. Nah, di, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan hilah Nam Yusuf alaihissalam agar apa? saudaranya tetap berada di sisinya Kadzalika kitna li Yusuf. Seperti itulah kami bikin na barakallahu fikum hilah untuk Yusuf. Sebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di situ. Tahayyal Yusuf alaihi salatu wassalam biwad'i su'ar fi rahli akhih. Yusuf alaihi salam memainkan hilah. Hilah itu kalau terjemahan bebas tipu muslihat. Kami ya seakan-akan itu na'am barakallahu untuk mengelabui orang gitu ya Tujuannya apa? Yaitu dengan saat itu dengan cara meletakkan aswa. Aswa itu semacam piala. Tapi para mufassirun berbeda pendapat mengenai maknanya. Ada yang mengatakan bejana, ada yang mengatakan semacam cawan atau gelas, paham ya? Nah, karena piala yang bentuknya kayak gelas kan ada juga kan? Nah, seperti itu. Biwad'i aswa' fi rahli akhihi, itu dengan meletakkan piala tadi itu nah pada apa? kendaraan saudaranya. Wa qala ayyatuhal 'ir innakum lasariqun. Kemudian Nam e, barakallahu fikum seraya berkata, "Wahai segenap marga atau kabilah, sesungguhnya kalian itu yang mencuri." Tsumma bada'a yufattish, kemudian memulailah meneliti, mengecek, wa bada'a bi'awnatihim dan memulai diawali dengan bejana-bejana mereka, wadah-wadah mereka, qabla wi'a qabla wi'a'i akhi, sebelum bejana atau nah barakallahu fikum tempat saudaranya. Karena wi'a itu semacam bejana atau tempat menampung air. Kalau piala itu kan ada bentuk seperti gelas kan ada juga. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Li'alla yudhan annahu huwa alladhi wada'aha. Agar tidak di duga atau tidak disangka bahwasanya dia yang meletakkannya padahal meletakkan Yusuf alaihissalam cuman tujuannya itu ketika ngomong eh, barakallahu fikum mungkin di antara kalian wahai kabilah kalian yang mencuri itu biar tidak disangka bahwasannya itu yang meletakkan adalah Yusuf Wasallam. Fahami hilah. Ini hilah. Lakinnaha hilatun tenubah la ba'sa Tapi ini hilah yang diperbolehkan tidak masalah karena tujuannya apa? Agar saudaranya tetap berada di sini Yusuf AS. Kita lihat berikutnya. Wa mitlu al-hiyal alati taslam biha an-nufus wal amwal. Contoh yang lain adalah hilah agar bisa menyelamatkan jiwa dan juga hartanya. Contohnya, antum lagi berpergian di tengah jalan datang begal. Paham ya? Antum main hilah. Hei, lihat tuh di depan antum ada polisi itu, padahal enggak ada misalkan. Oh, akhirnya begalnya melihat ke arah sana kan, antum lari. Selamat harta antum, motor antum selamat, enggak kena begal. Nah, itu termasuk hilah. Hilah itu maksudnya semacam membuat tipu muslihat. Paham ya? Membuat tipu muslihat biar dia itu nah barakallahu fikum tidak apa? Tidak mengambil harta kita atau hak kita. Paham belum? Contoh yang lain ketika misalkan antum berkelahi dengan musuh misalkan, antum kelihatannya mukulnya ke sana gini. Tapi ini yang main ini Paham ya? Jadi ini ke sana nih. Ah, paham ya? Jadi dia nak ke sini padahal ini yang kena sini dagunya nih. Paham ya? Atau gini yang kena dagunya. Atau mau mukul ke sini tapi kena ini plus ini juga. Gini, gini. Paham ya? Contoh aja. Yang namanya hilah. Nah, barakallahu fiikum itu hilah ya. Maksudnya itu terkadang digunakan diperbolehkan seperti siasa syariah politik yang syar'i itu diperbolehkan juga kalau nah dibutuhkan barakallahu fikum karena fa'ala al-Khadir bi kharaqihi lis safina seperti yang dilakukan al-Khadir alaihi salam nah karena saat itu syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi Khadir lain mana itu sehingga tidak diwajibkan Nabi Musa alaihi salam untuk mengikuti syariatnya Khadir karena masing-masing membawa syariat kan itu nah sehingga ilmu yang Allah Taala berikan kepada Nabi Khadir ini pun tidak seperti ilmu yang diberikan kepada Nabi Musa AS Sehingga Nabi Musa pun juga nah barakallahu fikum na'am ingin mencari tahu tentang Khadir AS Kisahnya bisa dilihat dalam apa surat al itu. Na'am. Li ta'id agar apa agar perahu tersebut atau kapal tersebut tenggelam dan juga hilang. Fataslam min khasabil malik adz Kemudian selamatlah dari kejahatan Nah, raja yang dolim karena dia ingin mengambil paksa. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Gitu ya. Naam. Ya fadal fadal na'am barakallahu fikum. Ewa. Artinya apa? Artinya na'am barakallahu fikum tujuan Khadir alaihi salam itu menenggelamkan safinah perahu atau kapal tersebut agar selamat dari kejahatan raja yang dolim saat itu. Naam. Karena dihadang para saat itu raja itu menghadang di depannya untuk mengambil barang-barang yang paksa. Falhilah tabi'atunil lil maksud lil maqsud husn hasanuha wa qabihuha. Maka hilah tipu muslihat itu mengikuti apa tujuannya tadi itu. Tergantung dengan tujuannya, baik buruknya. Paham belum? Kalau dia tujuannya membuat tipu muslihat agar selamat harta dan jiwanya, misalkan dihadang pembegal atau perampok misalkan, berarti kan baik buruknya kembali ke situan itu. Tujuannya apa? Kalau dia main hilah, eh, bikin tipu muslihat tujuannya untuk melanggar syariat berarti kan jelek kan itu. Kembali ke kaidah apa kemarin? Al wasail laha ahkamul maqasid. Yaitu yang namanya sarana itu memiliki hukum seperti hukum tujuannya. Paham insyaallah? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa min furu'iha termasuk cabangnya juga Anallah anallah ta'ala qala wasanya Allah taala berfirman innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah taala merintahkan kalian untuk apa? Untuk nah, menunaikan amanah itu kepada yang berhak atau kepada yang ahlinya. Paham maksudnya? Jadi kalau orang diamanahi ya diserahkan kepada yang diamanahkan tadi itu. Nah, barakallahu fiikum. Contohnya dia diamanahi megang uang untuk yatim Naam atau untuk orang fakir miskin ya udah serahkan pada orang fakir miskin. Jangan malah dimakan sendirian gitu, naam. Karena amanah ini berat atau tidak aslinya? Berat. Sampai-sampai Allah taala mengatakan awal mulanya amanah ini ingin dibebankan ke siapa coba? Ditawarkan ke siapa? Ditawarkan ke langit dan naam barakallahu fikum enam gunung-gunung mereka semuanya enggan dan tidak mampu ya kan inna aradnal amanata taala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hal insan innahu kana dhaluman jahula. Artinya apa? Sesungguhnya amanah ini awal mulanya kami sodorkan, kami tawarkan nah, kepada langit, bumi, gunung. Bayangkan. Mereka semuanya enggan untuk memikulnya. Berat, merasa keberatan. Malah dipikul oleh manusia. Ya itulah yang namanya manusia itu zaluman jahula, suka berbuat kezaliman dan juga pada asalnya bodoh na'am. Ini kita lihat kita lihat di sini. Wal amanatu, apa itu amanah itu? Kullu malin u'tumina 'alaihi al-'abdu wa wuliya 'alaihi. Yaitu setiap harta yang diamanahkan kepada seorang hamba dan diserahkan urusannya kepadanya. Paham ya? Ini kat amanah. Paham ya? Nah, walaupun nanti macam-macam bentuknya, min wadi'ah seperti wadi'ah barang titipan. Eh, anak titip ini ya, anak titip eh, dompet ini tak tahu di rumah antum karena anak mau pergi misalkan. Ya kalau titipannya udah taruh situ, jangan dimanfaatkan dalamnya itu istilahnya. Nah, barakallahu fikum. Wa ain barakallahu fikum ajjar mata air yang di nah barakallahu fikum disewakan, eh, nah atau afannya bukan mata airnya. Barang, barang disewakan. Nah, ini kadang artinya zat. Jadi barang disewakan itu diamanakan ya udah, jangan di nah digunakan untuk yang lainnya. Wa marhunah, marhunah itu barang digadaikan, barang gadaian Barang gadaian awal mulanya hukum asalnya nggak boleh dimanfaatkan karena dia sudah apa? Nah, barakallahu fikum sebagai jaminan itu istilahnya. Paham belum? Nah, ini ya praktek pergadaian enggak paham ya? Praktek pergadaian. Nah, contohnya dia nggak punya uang, gadaikan motor gitu loh. Motornya harganya senilai 5 juta. Udah, dia mungkin mengambilnya 4 juta taruhlah. Nanti ini jaminannya motor, digadaikan motornya. Nanti suatu ketika nggak bisa mengembalikan 4 juta tadi, motornya dijual ternyata laku 7 juta, dia hanya hanya apa? berhak untuk mengembalikan apa? 4 juta. Sisanya diambil lagi. Kan gitu. Nah, itu namanya pergadaian. Boleh pergadaian selama tidak ada unsur ribawiyah di dalamnya. Wa wilayati yatim dan juga na'am barakallahu fikum na'am diberikan kuasa untuk apa? Untuk merawat dan juga menjaga harta anak yatim. Amanah. Enggak boleh sembarangan. 100 juta ya 100 juta, jangan dimakan. Jangan dengan alasan ini uang capek, uang ini, uang letih, uang semisalnya enggak ada. Paham ya? Nah, jadi sesuai dengan amanahnya. Nah, kemudian wanadharatu waqfin dan pengawas wakaf, pengawas barang wakaf. Nah, itu juga amanah. Dalam artian bagaimana? Dalam artian kalau dia diamanahi untuk mengawasi ya mengawasi ya kan itu istilahnya. Nah, barakallahu fikum. Wa wakil dan juga nah wakil orang yang diwakil suatu. Tolong ana eh, dibelikan hewan korban di Jogja karena di Sumatera ini mahal misalkan. Yang ngirim uang dia transfer uang ke Jogja untuk dibelikan apa? Kambing. Eh, nah, untuk apa dijadikan hewan korban Jangan malah dibelikan makanan. Paham ya? Jangan uangnya malah dikonsumsi sendirian itu. Berarti enggak amanah kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi eh, wakil itu orang yang diberikan tugas untuk eh, melaksanakan apa? tugasnya. Jadi perwakilan. Wa wasi Wasi itu orang yang diwasiati. Aku wasiatkan nanti kalau aku meninggal dunia, tolong nah barakallahu fikum tanah yang satu hektar itu dijual, uangnya dibagikan para talabatul ilm misalkan. Paham ya? Eh, dibagikan para santri misalkan. Amanahnya udah selesai. Jual dibagikan para santri, jangan malah dimakan ustaznya nah itu istilahnya. Itu penting ya seperti itu ya karena Nah, barakallahu fikum amanah itu berat sekali. Amanah itu berat sekali. Jadi wasiat selama wasiatnya adalah benar ditunaikan. Tapi kalau wasiat yang haram ditunaikan atau enggak Abdullah? Enggak boleh. Aku wasiatkan nanti kalau aku meninggal dunia tolong dikuburkan di belakang rumah misalkan. Jangan ditunaikan. Belakang rumah misalkan rumah orang, taruhlah. Atau belakang rumah nah bisa dikatakan nah kalau fikum tempat-tempat untuk biasanya orang aktivitas misalkan. Jadi lihat wasiatnya. Kalau wasiatnya bagus, sesuai dengan syariat, boleh dia terapkan. Tapi kalau wasiatnya haram nggak boleh tunaikan. Paham maksudnya? Ayo na'am. Kata beliau, wa nahwi yang semisalnya. Kita lihat bawah itu kalamnya Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, qaulul mu'allif rahimahullah, al-amanatu amanah-amanah itu kullu malin yu'tu min 'alaihi al-'abdu. Setiap harta yang diamanahkan kepada seseorang, amanah itu kan kepercayaan itu, dipercayakan kepada orang pemegang itu. Hadi minal amanat walaysat kulluha. Ini sekedar contoh-contoh sebagian dari amanah, bukan seluruh amanah seperti ini gitu loh. Paham ya? Amanah kan banyak sekali. Amanah itu enggak seperti ini, enggak hanya harta aja. Contohnya contohnya ini. Afan ya, akhi tolong nanti sampaikan salam anak untuk si Ustaz Fulan, Syekh Fulan. Ya, itu amanah atau bukan? Amanah bukan? Amanah. Walaupun bukan uang itu istilahnya. Tolong nanti sampaikan salam anak buat si fulan. Amanah bukan? Kalau dia bilang na'am insyaallah amanah. Paham ya? Itu sampaikan nanti salamnya. Jadi amanah itu jangan bayangannya uang terus ya. Ya mana na'am kalau fiikum. Kita lihat lagi. Mahfum insyaallah. Abdullah, mahfum. Amanah itu apa harus uang? Enggak harus. Amanah itu banyak sekali. Eh, ya, na'am barakallahu fi. Tolong sampaikan salam ana untuk si fulan ya. Na'am insyaallah. Itu amanah itu. Sampaikan nanti. Kita lihat. Kata beliau, Li'anna al-amanati dikarenakan amanah-amanah itu kullu ma'tumina 'alaihi al-'abdu min malin aw haqqin aw wasiyatin aw ghair Umum berarti kan amanah itu adalah setiap atau segala sesuatu yang diamanahkan, yang dipercayakan kepada seorang hamba baik berupa harta atau hak atau wasiat atau yang selain itu. Contohnya apa yang hak dari itu? Ya tadi itu. Ya, untuk menyampaikan salam dari itu. Paham ya? Yang harta banyak, ya kan? Wasiat contohnya tadi itu. Paham ya? Nah, wasiat tolong disa, tolong diterapkan wasiat ini nanti kalau aku meninggal misalkan termasuk amanah. Wa minha tahmilus salam ini penting ini. Di antara contohnya adalah tahmilus salam, membawa salam. Maksudnya bagaimana? Membawa salam orang lain untuk menyampaikan itu loh, amanah itu. Kadang kan orang santai-santai kan, nanti sampaikan salam ya. Ya, ternyata enggak disampaikan misalkan. Lebih baiknya dia menjawab insya Allah kalau ketemu orangnya. Paham ya? Kalaupun enggak ketemu berarti enggak kan ada insyaallah di situ. Paham ya? Karena terkadang bisa ketemu bisa enggak nih itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi daripada ya nanti tak sampaikan salamnya ternyata enggak disampaikan, kan kurang tepat. Kata beliau, fa idza qala laka syakhsun apabila ada orang yang mengatakan salim li ala fulan, sampaikanlah salamku untuk si fulan ini, ya kan? Faltazan bi. Engkau kemudian berpegang teguh dengan amanah tersebut fa innahu yakunu 'alaika amanah. Maka itu tadi menjadi amanah di sisimu. Paham belum ini? Jadi kalau antum misalkan nggak mampu menyampaikan amanah ya bilang afan anak jarang ketemu sama orangnya. Selesai. Tapi kalau antum bilang iya, ya sampaikan salamnya. Naam. Wa kadzalika idza hadatsaka bi haditsin wa qala hadza baini wa bainak fa hadhi amanah. Ini penting juga ini. Seperti itu pula kalau ada orang berkata kepadamu dengan suatu ucapan rahasianya, dia mengatakan ini hanya aku dan kamu saja. Amanah bukan itu? Amanah. Selama itu kebaikan, Selama itu bukan perkara yang mungkar, kalau yang namanya rahasia itu jangan lebih dari apa? Jangan lebih dari dua orang. Rahasia itu hanya dua orang saja. Sudah kita lewati kan dulu pantunnya itu, coba sebutan pantunnya. Naam, maknanya sama, berbeda-beda lafaz maknanya sama. Wa kullu sirrin fawqa dalam uh, ungkapan yang lain wa kullu sirrin jawaznani sya' wa kullu ilmin laysa fil qirtasi dha' artinya apa setiap rahasia itu lebih dari dua orang pasti tersebar kalau enggak percaya pastikan aja kalau rahasia kok lebih dari dua orang tersebar rahasia itu dua orang aja paham ya nah contohnya apa kemarin si A sama si B rahasia ya si A ngomong sama si B si B ini ada rahasia nih, jangan bilang sama siapapun ya. Naam, siap insyaallah. B ngomong si T, Si C, ada rahasia nih. Apa itu? Tapi jangan ngomong sama siapa-siapa. Ya insya Allah. C ngomong si D. D, ada rahasia ini. Akhirnya apa? Sampai ke Z nanti, paham ya? Karena sudah lebih dua orang. Benar atau enggak, Umar? Ayo enam. Rahasia itu cuma dua orang saja rahasia itu. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Jadi, pantunnya tadi itu ya, wa kullu sirrin fawqa isnaini sya' wa kullu 'ilmin laysa fil kirtasi da setiap rahasia lebih dari dua orang itu pasti akan tersebar. Dan setiap ilmu yang tidak ditulis atau tidak ada dalam kertas malah ditulis saat itu, nah, faedah dan semisalnya akan doa akan hilang. Nam, Karena apa? Ilmu itu yang diantaranya diikat dengan tulisan qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. nam. Kita lihat di sini. Kata beliau hadi amanah inilah amanah. Amal mal alladhi yu'tabar qabiduhu aminan. Adapun harta ya, yang si pemegangnya itu dianggap sebagai amin, dianggap terpercaya, fahuwa kullu ma hasala bi yadil insan bi itnin min asy-syari'. Ya setiap sesuatu yang apa? Nah, barakallahu fikum yang berada di tangan manusia eh, tapi dengan apa? Dengan izin dari syariat ini. Nah, maka syariat mengizinkannya mungkin eh, untuk menjaga harta zakat atau yang semisalnya. Nah, au bi itnin minal malik atau diizinkan oleh pemiliknya. Fal idnu min as syari na'am barakallahu fikum kawaliyil yatim. Izin yang diizinkan oleh syariat seperti apa? Nah, bertanggung jawab atas hartanya anak yatim. Paham ya? Tapi enggak boleh kita memakan harta mereka itu. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Karim ketika dijumpai ayat yang banyak mengenai larangan jangan kalian makan harta anak-anak yatim bukan berarti makan hartanya itu menghabiskan harta anak yatim tidak pada tempatnya. Mau dibelikan eh, untuk dibelikan pakaian atau makanan atau yang semisal intinya memakan harta anak yatim, memakan harta anak yatim. Kita lihat sini. Kata beliau, wal idn minal malik kal wakil, seperti izin dan perizinan dari pemilik seperti wakil. Wakil itu kan perwakilan. Contohnya gini. Nah, barakallahu fiikum contohnya yang disebutkan tadi itu, taruhlah dia ada orang orang Sumatera mau akikoan di sana kambing-kambing mahal misalkan. Dia minta tolong diwakilkan. Apa ya mungkin di Jogja murah harga kambingnya. Tolong di eh, belikan kambing diniatkan untuk akikah anak-anak misalkan. Nah, uang dari sana kan ditransfer, dikirim ke Jogja misalkan. Itu perwakilan bukan? Perwakilan amanah kan? Amanah seperti itu. Dan itu sudah diizinkan dari pemilik kan itu. Nah, seperti itu enggak masalah. Naam. Kalau wakil wal wasi, wal wasi itu nanti orang diwasiati itu kan berarti izinkan kan berarti kan? Naam. Wan pengawas itu juga diizinkan juga. Fal wakil fil hayat. Adapun perwakilan itu fil hayat ketika masih hidup. Karena kalau udah mati enggak ada perwakilan lagi lah itu. Eh? Wal wasi ba'dal maut. Kalau wasiat itu setelah meninggal, baru dia tunaikan wasiatnya. Paham belum? Kalau wasiat itu ba'dal maut setelah meninggal. Tapi kalau wakil perwakilan ya ketika masih hidup. Apakah antum bisa mewakilkan orang yang meninggal? Enggak bisa kan? Eh, oleh karena itu bedakan antara wasiat dengan wakil. Paham ya? Kalau wakil itu ya perwakilan orang masih hidup. Diwakilkan masih fulan, si alan misalkan. Seperti itu. Kita lihat. Wan 'ala wakfi fil hayati au ba'dal maut. Sedangkan kalau pengawas sesuatu barang wakaf itu ketika dia masih hidup atau setelah meninggal pun pengawas. Contohnya gini. Ketika dia masih hidup, ana wakafkan tanah yang sebelah masjid itu untuk masjid misalkan. Orangnya ngomongin masih hidup nih. Nah, Nadir nah, ini pengawasnya ini dikasih amanah. Dia wajib menjaga dan merawat enggak? Ewa. Walaupun yang mewakafnya itu masih hidup. Setelah meninggal pun juga masih berhak untuk apa? Dia juga masih mendapatkan amanah untuk merawat dan juga nambah kalau fikum melestarikan wakaf tadi itu. Paham maksudnya ini ya? Paham belum? tawanan ya, Menjual barang wakaf boleh enggak? Atau dirinci? Eh? Apa rinciannya? menjual barang wakaf boleh atau tidak atau perlu dirinci? Kalau antum dirinci ya rinciannya apa sebutkan? Apa? Gimana? Apa ulangi? Ya istilahnya gini, namanya istilahnya apa? Kalau barang wakafnya itu Nah barakallahu fikum istilahnya mu'attal dalam artian enggak bisa dimanfaatkan, enggak digunakan, boleh dijual tapi hasil jualannya ini digunakan untuk wakaf lagi. Adapun kalau dinikmati pribadi haram hukumnya. Belum. Contohnya ada orang memakafkan, anak wakafkan 2 hektar tanah. Nah, barakallahu fikum di belantara sana misalkan. Nah, 2 hektar kesembarangan ini. Posisinya dia nyuruhnya apa? Tolong nanti dibikin masjid di situ. Ternyata di pelosok ini ya, di pelosok tengah-tengah kebun sawit sana misalkan ya. Akhirnya apa? dijual lah, dua hektar tadi itu. Hasil jualannya dibelikan tanah di pinggir kota misalkan. Di situ nanti aktivitas masya Allah banyak manusia yang sholat di situ beribadah di masjid tersebut itu lebih lebih bermanfaat. Jadi dia hanya namanya naklul wakaf namanya. Apa namanya? Naklul wakaf. Paham ya? Memindahkan wakaf itu boleh. Barang wakaf nggak boleh dimanfaatkan untuk pribadi. Paham belum? Jadi kalau ada misalkan ada tulisannya minyak wangi di masjid wakfil masjid, wakaf untuk masjid, jangan dibawa pulang minyak wanginya. Paham ya? Antum makannya di masjid itu boleh gitu loh. Paham ya? Nah, oleh karena itu para ulama sampai masalah mushaf aja kalau ada stempel wakaf masjid, itu upayakan di masjid yang gunakannya. Paham ya? Jangan dibawa pulang kemana, kemudian dibawa kemana, jangan. Kecuali kalau mushaf yang sifatnya apa? Umum yang enggak ada stempelnya misalkan. Itu lain lagi urusannya. Oleh karena itu terkadang Orang kan nggak paham ya, ada galon di masjid misalkan, kemudian wakaf di masjid, eh, dia dari rumah bawa botol aqua kosong. <laughs> Sebetulnya pernah ada soalnya bawa botol aqua kosong, nah kemudian setelah itu diisi, kemudian dibawa pulang misalkan. Itu nggak diperbolehkan kalau itu orang wakaf. Tapi kalau nah sodako lain lagi, sodako atau istilahnya nah kalau fikum barang yang sifatnya umum seperti itu lain lagi. Tapi kalau wakaf di masjid untuk masjid Paham ya? Biasanya kan ada masjid-masjid umum itu ada, ada minyak wangi kan? Minyak wangi gratis itu yang wakil oleh masjid. Ya, ketika dia masjid digunakan enggak masalah itu Nah, seperti itu. Berikutnya. Kata beliau, "Sama telan sebagai contoh, idza qulta li fulan, apabila kau mengatakan kepada si fulan, khudh hadza bi'hu." Ambillah barang ini dan juallah. Amanah atau bukan ini? Amanah bukan? Amanah. Oh, contohnya Nah, barakallahu fiikum. Ini namanya apa? Apa kita lanjutkan dulu? Khudh hadza bi'hu. Ambillah barang ini dan jualah. Fa akhadahu sumya wakilan. Akhirnya orang tadi mengambil ini namanya perwakilan. Dia itu diwakilkan untuk menjualkannya. Paham ya? Ambillah sapi yang di kandang anak itu, kemudian jualah misalkan. Dia mengambil sapinya dan menjualnya, boleh enggak? Karena dia wakil, perwakilan. Tolong jualkan tanah anak. Dia jualkan tanah tersebut plus nyari untung, boleh enggak? tolong jualkan tanah anak itu sana itu satu hektar, nggak usah mahal-mahal, 100 juta aja. Dia jual 150 juta sama dia. Boleh nggak dia nyari untung itu? Antum? Boleh nggak? Apa? Boleh nggak kira-kira? Dia nyuruhnya pokoknya nggak mau tahu, pokoknya tahunya tolong jualkan tanah satu hektar 100 juta aja. Tahunya gitu. Akhirnya orang itu bilang siap insya Allah tak jualkan. Ternyata sama dia dijual 120 juta. Lumayan kan? 20 juta ini. Nah hukumnya gimana seperti ini? Boleh atau tidak? Gak boleh? Kan tahunya orangnya dapat 100 juta. Boleh nggak ini? Seperti ini boleh nggak seperti ini? <laughs> Boleh nggak? Eh? Apa rinciannya itu, Pak? Oh, maksudnya orang yang mau jualkan nanti ngomong dulu. <laughs> ngomong dulu kepada pemilik tanahnya itu. Nanti kalau tak jual lebih dari itu, selebihnya buat tanah boleh gitu. Ya itu juga nggak masalah juga. Hukum asalnya, hukum asalnya itu kalau menjualkan barang orang lain kemudian dia nyari untung di situ, itu nggak ada masalah. Karena dia taunya pengennya sesuai dengan transaksi yang pertama tadi itu. Anak tahun tahunnya 100 juta udah. Ternyata dia jual lebih pun aslinya nggak masalah. Eh? Ini bukan makok ini. Ini <laughs> ini secara secara umum, secara umum perwakilan ini misalkan tolong jualkan motor nah itu 1 juta tolong, tolong ya. Karena nanti dapatnya 7 juta, 7 juta intinya. Dia jual tujuh setengah itu loh. Tujuh setengah berarti kan dia ingin intinya ngasih uang ke pemilik motor berapa? 7 juta. Yang 500 dia ambil. Itu enggak masalah hukum asalnya. Tahu enggak? Tahu enggak tahu enggak masalah sebenarnya. Paham ya? Suman nanti kalau dia misalkan yang pemilik motor 7 juta tadi itu ngasih nih untuk hadiah antum karena udah jualkan. Dia lebih baik ngomong, apa nanti anda dapat dapat untung misalkan. Lebih baik seperti itu. Nah, walaupun hukum asalnya pada asalnya tidak ada larangan seperti itu. Jualkan barang orang lain karena tadi sudah apa tadi? Sudah diizinkan. Tapi lebih baik seperti yang sebutkan tadi itu. Ngomong di awal biar nanti enggak timbul kecurigaan. Wah, tadi kalau tahu laku 120 nah lewat sebulan akhirnya gitu kan. Lebih baiknya dia ngomong di awal itu loh. Tayyib. Intinya antum tahunya 100 juta. Nanti tak jual lebih bagaimana? Kalau pemilik tanahnya selebihnya untuk antum silakan tak mau jual dijual 200 juta pun enggak masalah juga. Ternyata qadar masyafal dijual laku 150 juta ya udah. Yang 100 kasihkan pemilik tanah tadi itu 50 masuk kantong. Kan sudah kan gitu. Nah, karena ini banyak sekali. Maksudnya banyak sekali kejadian seperti ini pada asalnya tidak ada larangan. Nah. Kita lihat sini. Kata beliau, "Wa idza awsa wa idza awsa syakhsun bi syai'in min malihi yusra fi a'malil khair ba'da mautih." Kalau ada orang mewasiatkan dengan sesuatu dari sebagian hartanya, maka wasiat tersebut yusraf fi a'malil khair. Hendaknya apa? Ditunaikan pada amalan-amalan kebaikan setelah dia meninggal. Wasiat kan? Wasiat. Ana wasiatkan tolong nanti tanah yang sebelah rumah itu dibangun dibangun pondok pesantren ahlus sunnah misalkan kan bagus itu nah setelah dia meninggal tunaikan itu loh kalau ada kemampuan fa al musa ilaih sumia wasiyan akhirnya apa orang yang diwasiati tadi mengambil wasiat tersebut dinamakan wasiyan jadi wasiyan itu orang yang mendapatkan apa wasiat nah Fa idza awqafa insanun syai'an wa qala ya fulan anta nadir alaih sumya nadiran. Kalau ada orang mewakafkan sesuatu, kemudian dia mengatakan ya fulan, kamu yang akan mengawasi atau memperhatikan barang wakaf ini. Berarti dia namakan nadir namanya. Namanya nadir ya pengawas barang wakaf. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Ini mafhum soal ini ya. Mafhum soal na'am. Kata beliau Lanjutannya Imam Sa'di itu atasnya itu hanya yajibu hifdzuha fi hirzin misliha. Semuanya itu tadi wajib menjaganya di apa? Hirz itu semacam na barakallahu fikum nam tempat untuk menaruh harta apa istilahnya itu? Apa, eh? apa namanya? <laughs> ya semacam kalau bahasa bahasanya Bahasa yang Indonesia yang umumnya apa biasanya itu? Enggak yang kayak kotak gitu loh, semacam kotak kemudian taruh emas, atau apa gitu loh. Apa istilahnya? Hah? Berangkas. Ya. Eh? Berangkas. Ya, dan berangkat ya, berangkas. Ya. Nah. Jadi semacam itulah. Intinya dia wajib apa? Wajib menjaganya. Ya, wajib menjaganya. Nah, fi hirzin misal di tempat penjagaan itu umumnya gitu, di tempat penjagaan yang semisalnya. Bukan dia menelantarkan, bukan meremehkan, akhirnya hilang. Li'annahu min nawazimil ada, karena itu termasuk apa? Termasuk keharusan-keharusan bisa tertunaikan. Kalau dia enggak menjaganya, hilang kan enggak enggak tertunaikan nanti kan. Diamanai nah untuk menyampaikan uang ke pondok atau ke mahat misalkan dia enggak menjaganya, kan hilang. Gak tertunaikan itu maksudnya jadi <laughs> harus itu semacam tempat untuk menyimpan cara umumnya gitu mau berangkas atau yang semisalnya paham ya Na'am barakallahu fikum seperti itu dan lihat berikutnya wa kadzalika al-infaq 'alaiha idza kanat idza kanat na'am barakallahu fikum dzatur ruhin seperti itu pula menginfakkan kepadanya ya, kepada siapa ini maksudnya ya, kepada sesuatu yang perlu diinfaki nah apabila dia memiliki ruh sesuatu milik roh itu apa saja contohnya? Manusia. Hewan juga hewan, sapi, kambing, ya kan, kucing, ayam itu punya punya roh juga kan itu. Jadi maksudnya itu maksudnya. Maksudnya itu nah barakallahu fikum itu juga termasuk perkara yang contohnya antum memelihara ayam. Konsekuensinya apa? memberi makan, beri minum, paham ya? Memelihara sapi, konsekuensinya apa? Ngasih makan, mandikan, ngasih minum. Itu namanya apa? Namanya perkara yang dikatakan tadi apa? Al-wasail akamul maqasid tadi. Masuk dalam itu juga ternyata. Paham ya? Ya tujuannya dia beli sapi itu apa tujuannya? Paham ya? Maka dia ketika beli sapi itu konsekuensinya ngasih makan itu juga hukumnya wajib itu loh. Karena nggak mungkin dia menyiksa itu. Jadi kita lewati kan hadisnya mengenai apa? Seorang wanita yang masuk ke neraka sebabnya karena kucing kan itu istilahnya. Kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih utsaimin rahimahullah taala karajulin a'ta rajulan syatan. Seperti ada orang ngasih ke orang lain kambing. Ngasih apa? Antum? Kambing. Kita lihat. Waqala kemudian dia mengatakan hadi amanatun indak. Kambing ini tak amanahkan kepadamu. Ewa, ini amanah loh. Amanah maksudnya dia cuman ngasihkan itu bukan ngasih untuk milik, amanah ini, cuma dititipkan misalnya itu. Banyak, titipkan. Fayajibu alaihi an yunfiq 'alaiha. Maka wajib orang yang diamani tadi untuk ngasih infak. Paham belum? Ngasih infak kepada kambing. Gimana ngasih infaknya kambing? Kambing kok menerima infak? Makan, minum, ngasih makan infak namanya. Wa yajibu alaihi an yahfadhaha 'anil bard fi ayyamis syita. Dan juga wajib bagi orang tersebut menjaganya di di apa? Dari kedinginan ketika di musim-musim dingin. Jadi enggak diterlantarkan gitu ya. Wa an syams wal har fi ayyamis sayf. Dan juga apa? Eh, dia menjaganya dari na barakallahu fikum sinar matahari ketika musim panas. Paham ya? Fa idza qala inna nafaqa 'alaiha tastau'ib qimah tastau'ib qimatuha wa ziyadah. Nah, sekarang kalau dia mengatakan nafkahnya ini ternyata sudah melebihi harga kambingnya dan lebih. Belum. Jadi dia diamanai untuk jaga kambing tadi itu. Paham ya? Ternyata setiap hari kan ngasih makan, ngasih minum, ya enggak? Ngasih makan, ngasih minum. Ternyata biaya yang dikeluarkan itu melebihi harga kambingnya gitu loh. Paham ya? Kambingnya taruhlah satu juta. Dia sudah mengeluarkan apa? satu juta setengah. Paham ya? Intinya sudah melebihi harga kambingnya. Itu bagaimana? Kambingnya milik siapa sekarang? Gitu loh. Paham belum? Antum dititipin kambing, anak amanahkan kambing untuk jaga ya. Nah, ya, ya, siap. Itu bukan berarti antum taruh di kandang itu dibiarin enggak. Ngasih makan, ngasih minum. Ternyata biaya ngasih makan itu melebihi harga kambingnya gitu loh. Sudah melebihi. Nah, nanti kambing itu milik siapa? Milik yang ngasih amanah tadi atau milik yang merawat gitu loh. Kita lihat. Kata beliau, "Fal jawab In kana qad adzina lahu an yabi'aha idza kanat infaq 'alaiha aktsar min qimatiha. Kalau pemilik kambing kalau pemilik kambing sudah mengizinkan untuk menjualnya apabila ngasih makannya infaknya sudah melebihi harga kambingnya, wajib alaihi an yabi'aha. Wajib bagi dia untuk menjualnya. Jadi dia ngomong, anak amanahkan kambing ini tolong dirawat. Nanti kalau misalkan sudah ngasih makan dah kewalahan, kecapean ngasih makan, kalau jual-jual aja. Berarti sudah diizinkan. Paham belum? Nah, kalau seperti itu ya udah dijual. Wa illam ya'dan, tapi kalau enggak izinkan bagaimana? Wajib alaihi an yubqiha. Wajib orang yang diamanai tadi itu tetap kambingnya bersama dia. Paham ya? Tetap bersama dia. Walau zadat qimatul infak, walaupun apa? Nah, melebihi harga infak ala qimatnya atas harga kambingnya. Dia mengeluarkan hartanya untuk kasih makan itu melebihi harga kambingnya. Nah, tapi kan enggak tapi kan apa pemilik kambingnya belum mengizinkan. Pemilik kambingnya belum mengizinkan. Kita lihat. Kata beliau lianna qad takunu ghaliyah 'inda sahibiha. Karena bisa jadi kambing itu menurut pemiliknya itu mahal harganya loh, kambing hitam. Paham ya? Enggak <laughs> sembarangan kambingnya kambing hitam ini. Nah, ini enggak sembarangan harganya mahal misalkan kambing PE peranakan etawa contohnya. Wala yuhimuhu an yufik 'alaiha katsiran. Jadi dia enggak peduli dia. Enggak peduli ngasih makan banyak pun enggak peduli. Fa illam yakun hadza wala hadza fayajibu an yanzur ila aslah. Nah, sekarang kalau ternyata orang enggak mampu lagi, mau dijual juga enggak boleh, ngasih nafkah juga sudah keberatan, maka hendaknya dia melihat kepada yang lebih bagus. Dikembalikan kambingnya kepada pemiliknya atau bagaimana? Siap enggak dia ngasih uang untuk ngasih makan kambing kabarinya? harinya? Belum. Pak maksudnya ya? pak maksudnya ini? Jadi dia lihat lagi, anak sudah enggak mampu nih ngasih makan tiap hari ini. Biayanya sudah mahal, apalagi sekarang lagi di lockdown misalkan, sulit nyari kerjaan misalkan. Nah ini lihat lagi ya, lihat, lihat kepada yang aslah yang lebih baik mana, kembali ke pemiliknya atau lanjut tapi pemiliknya ngasih uang itu loh. apa maksudnya? Seperti itu. Nah, kata beliau, lakin zahir ida' lakin zahir ida'uhu iyyaha an yufik 'alayha. Setelah zahirnya, nah biarkan eh, kambing tadi kepada pemiliknya. Maksudnya apa? Biarkan kambing itu bersama dia tapi nah barakallah posisinya dia nah, ngasih infak ke kambing tersebut gitu loh. Itlaukan kana yuridu an yabi'aha la qala lahu karena pemilik kambing itu kalau ingin menjualnya dia akan mengatakan kepada orang yang diamani tadi idza zarat qimatu infaq 'alaiha fabi'ha. Kalau nah barakallahu fikum ewa, ngasih makannya itu sudah melebihi harga kambingnya maka juallah. Ewa, kalau udah ngomong kayak gitu maka dia menjual. Walam malam yakul dalik tapi tatkala pemilik kambingnya itu enggak ngomong seperti itu, kulna kita katakan al aslu anna hadi milkul saja. Berarti ini kambing masih milik pemiliknya gitu loh. Kambingnya bukan milik kita. Bukan milik orang yang mana, masih pemilik pemilik yang memberikan amanah tadi. Wala yajuzu lahu an yatasarraf fi mulkihi illa bi Dan dia enggak boleh ngapa-ngapain. Enggak enggak boleh apa? bertindak naam untuk apa? Nah, barakallahu fikum bertindak macam-macam kepada kepemilikan orang tadi kecuali dengan seizinnya. Paham belum? Jadi kambing ini milik siapa tadi? Masih milik siapa berarti? Masih milik pemiliknya. Paham ya? Kita nggak boleh ngapa-ngapain kecuali kalau pemiliknya izinkan. Jual aja nanti kalau misalkan sudah nggak mampu ngasih makan misalkan. Jual aja kalau misalkan makanannya sudah melebihi harga kambingnya. Berarti sudah diizinkan. Mohon salam ya. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kita ambil satu lagi, satu lagi. Wa min wasaili, wa min wasaili adanya. Termasuk sarana-sarana untuk menunaikan amanah tersebut ada mutafrid wa ta'dzifiha. Tidak boleh meremehkan dan tidak boleh melampaui batas. Paham belum ini? Tidak boleh meremehkan, tidak boleh melampaui batas. Paham misalnya ini ya? Ini termasuk sarana atau sarana orang itu biar bisa menunaikan amanah tersebut. Contohnya apa tidak meremehkan itu? Contohnya dia diamanahi untuk menjaga harta orang fakir miskin. Uangnya ditaruh di sembarangan, taruh depan rumah gitu aja. Berarti dia nyepelekan berarti kan nanti hilang ujung-ujungnya kan hilang misalkan. Atau taati melampaui batas. Uangnya amanahnya untuk orang fakir miskin sama dia malah digunakan untuk beli Avanza misalkan, ini mobil misalkan. Berarti kan melampaui batas, melampaui batasan daripada yang tidak diamanahkan. Tadi lihat bawah itu kata Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam At-tafriqu tarkuma tarkuma yajib. Tafriq itu maksud meremehkan, maksud meninggalkan perkara yang wajib bagi dia. Wa ta'addi fi'lu ma la yajuz. Ta'addi, kriminalitas, kejahatan, itu maksudnya adalah mengerjakan perkara yang tidak diperbolehkan. Uangnya seharusnya untuk orang masakin, sama dia untuk jajan, dimakan pribadi boleh enggak? Enggak boleh namanya ta'addi namanya. Seharusnya uang fakir masakin disimpan sama dia, malah dia taruh di depan rumah. Itu berarti meremehkan itu enggak diperbolehkan barakallahu fikum ada pencapaian berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala walhamdulillahirabbil alamin